Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan eh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam bab An-Nasakh, penghapusan hukum. Ya. Kata beliau aqsamun uh, aqsamun naskhi. Jenis-jenis nasakh, ini jenis-jenis penghapusan hukum. Ya. Kata beliau yang qasimun naskhu bi'tibarin nassi باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام Nasakh penghapusan hukum itu terbagi ya, menjadi tiga bagian ya, atau tiga jenis. Jika ditinjau dari sisi an-nassul mans uh, an-nassul mansukh, nas yang dimansukh. yakni kemarin kita sudah jelaskan ya kalau ada nasikh yang penghapus pasti ada apa? Mansukh Mansuh ini yang dihapus. Nah, kalau ditinjau dari sisi yang dihapus, ya, atau hukum yang dihapus, itu terbagi menjadi tiga jenis. Terbagi menjadi tiga jenis. Ya. Al-awwalu yang pertama kata beliau, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Nah, wa hadha huwal kathiru fil Qur'an. Yang pertama kata beliau, jenis yang pertama sesuatu yang di hapus hukumnya dan tetap lafadznya. yakni hukumnya terhapus tapi lafadznya masih ada. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an kata beliau. Misaluhu contohnya kata beliau. Nah, ayat ayata al-musabirati atau al-musabarati. ayat nah, Ayata al-musabarati. Ayat tentang al-musabarah. Ya, tentang ayat dua ayat kesabaran. Ini ayat ya, dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Kemarin sudah kita sering ulang-ulangi ayat ini. Nah, Allah berfirman, "Wahuma qauluhu ta'ala", dua ayat tentang al-musabarah, tentang eh, kesabaran, yaitu dua ayat dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kedua ayat itu adalah kata beliau, "Iyyakum minkum ishruna sabiruna libu mi'atain" dan seterusnya. Nah, kalau ada 20 orang yang sabar di antara kalian, maka dia akan mengalahkan 200 orang yang kafir yang yang melawan atau yang memusuhi Islam. Nah, nah ini nusikha hukmuhu biqaulihi ta'ala Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Nah. Surat Al-Anfal ayat 65 itu dihapus, dihapus hukumnya dengan firman Allah ayat yang ke-66. Allah berfirman sekarang Allah ringankan atas kalian dan Allah telah mengetahui bahwasanya ada kelemahan pada kalian. Kalau ada 100 orang yang sabar di antara kalian, maka dia akan mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyyakum minkum alfun, kalau di antara kalian ada 1000 orang, yakni 1000 orang yang bersabar, yaglibum alfaini, maka dia akan mengalahkan 2000 orang. Ya, biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Wallahu ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, Subhanallah. Perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Anfal ayat 65 ya, itu disebutkan kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 eh, orang, satu banding 20. Ya. Masya Allah taala. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat apa namanya berat bagi kaum muslimin. Ya, 20 orang lawan 200 ya 20 orang lawan 200 ya kemudian diringankan Allah Subhanahu wa taala hapus hukumnya tapi tetap masih terbaca lafadznya masih ada dalam Al-Qur'an ya menjadi satu banding dua ya, tadi satu banding 10 sekarang satu banding satu banding dua nah kalau ada 100 orang yang sabar maka dia bisa mengalahkan 200 orang yang yang sabar nah Masya Allah Ini contohnya. Kata beliau, Wa hikmatu naskhil hukmi duna al-ladhi baqa'u thawabit tilawati wa tadhkirul ummati bi hikmatin naskhi. Dan hikmah penghapusan hukum tanpa dihapus lafadznya adalah baqa'u thawabit tilawah. Ya, pahala membacanya itu tetap ada. Tetap ya, dan tidak hilang. Ya, kalau kita baca ayatnya tetap mendapatkan pahala. Nah, itu di antara hikmahnya supaya kita membacanya dan kita mendapatkan pahala. Dan juga tadzkirul ummati bi hikmatin naskhi dan mengingatkan umat tentang hikmah an-nasakh, hikmah penghapusan hukum. Nah, jadi kalau kita baca ayat tadi surah Al-Anfal eh, ayat 65, iyyakum minkum ishruna sa ishruna sabiruna yaglibu mi'atain dan seterusnya, maka kita akan ingat ya hikmah di balik eh, penghapusan ayat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala ringankan, Allah mudahkan untuk kaum muslimin. Yang tadinya eh, mereka harus melawan 20 eh, orang melawan 200 orang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan menjadi ya satu banding dua yaitu kalau ada 100 orang itu bisa melawan 200 orang. Nah, Masya Allah Ta'ala. Itu diantara hikmahnya. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, Kata beliau rahimahullah taala, Al-thani ma nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu." Ka ayatir rajam. Yang kedua adalah sesuatu yang dihaf, di, dihapus lafadznya dan hukumnya tetap masih ada. Ya. Perhatikan. Ini lawan jenis yang pertama. Jenis yang pertama tadi lafadznya ada tapi hukumnya dihapus. Kalau ini lafadznya nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Ya. Tidak terhapus. Seperti apa? Seperti ayat uh, ke ayat rajam, seperti ayat tentang rajam. Ya. Faqad thabata fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس نعم فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد ما نجد الرجم ما نجد الرجم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة atau bitarki faridatin anzalahu anzalaha Allah wa inna ar-rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana min ar rijali wan nisa wa qamatil bayyinatu aw kana al hablu aw aw al i'tiraf nah Masya Allah Ta'ala. Baik. Kata beliau rahimahullah Ta'ala, jenis yang kedua adalah sesuatu yang dihapus lafadznya dan hukumnya tetap masih ada seperti ayat tentang rajam. Ya. Kata beliau, valid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata <coughs> waktu itu beliau naik di atas mimbar beliau berkhutbah ya kemudian beliau terang-terangan menampakkan dan menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan ya karena fima anzalallahu karena fima anzalallahu ayat rajam. Di antara yang pernah Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Jadi sebelumnya uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, sampaikan kepada para sahabatnya atau teman-temannya waktu itu sahabat Nabi SAW yang lainnya, maka adalah dia i'tiradun yatakallam. Siapa yang punya uh, i'tirad ya, dia punya apa namanya? Uh, masukan ya, dia mau sampaikan uh, kritik atau uh, masukan, silahkan dia berbicara. Tapi waktu itu para sahabat tidak, tidak ada yang berbicara, semua diam. Yang menunjukkan mereka sepakat, ya, karena uh, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah kebenaran. Nah, dan diamnya sahabat ini dianggap ijma oleh para ulama. Yani ijma di antara mereka yang disebut dengan istilah ijma sukuti. Nah, atau sukut sukutnya mereka, diamnya mereka dianggap sebagai sebagai ijma. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara dahulu di antara apa yang telah Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Kami membacanya dan kami mem kami memahaminya dan kami menghafalnya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merajam. Kami pun merajam juga setelah beliau. Ya. Perhatikan. Dan aku khawatir kata Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, jika waktu sudah berlalu panjang melewati manusia, yakni saya khawatir nanti ketika waktu berlalu, ya, akan ada orang-orang yang berkata, "Wallahi ma najidur rajama fi kitabillah." Demi Allah, kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitabullah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau dia sudah seperti itu, fayadhillu ya, bitaruki faridatan bitaruki faridatin anzala anzal anzalaha Allah sehingga dia menjadi sesat ya karena meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa inna rajama fi kitabillahi haqqun karena hukum rajam dalam kitabullah dalam Al-Qur'an itu adalah hak ya adalah hak kebenaran ya atas orang-orang yang berzina ya itu kalau idah sona minar rijali wan nisa, kalau dia sudah menikah dari kalangan laki-laki maupun maupun perempuan. Jadi eh, apa namanya? ilahnya itu adalah ihsan. Nah, as orang yang sudah pernah menikah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, khudu anni, khudu anni, ambillah hukum ini dariku," kata beliau. Ambil hukum ini dariku. Orang jangan Allah lahun sabila. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar bagi mereka Al-Bikru bil Bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Ya, Al-Bikr, Bikr itu uh, yang belum menikah. Ya. Orang yang belum menikah sesama mereka, ya, kalau dia berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, wastayyibu bisayyibi jildu mi'atin wa rajam. Sedangkan yang sudah menikah kalau dia berzina maka dia dicambuk 100 kali dan dirajam, dirajam sampai mati. Nah, ini umpamanya ada orang yang sudah menikah, ya, setelah itu dia uh, cerai sama istrinya umpamanya, atau dia tinggalkan dia talak istrinya umpamanya. Setelah itu dia berzina umpamanya dengan wanita lain. Apakah dia harus dirajam? Ya, dia harus dirajam. Ya, walaupun dia sudah tidak menikah lagi. Jadi yang dilihat itu karena dia pernah menikah. Itu. Nah, bukan dilihat dari sisi apakah pernikahannya masih berlanjut atau tidak. Ya dengan bahasa yang lebih simpel ya janda atau duda yang menikah uh, janda atau duda kalau dia berzina maka dia di dirajam kenapa dia dianggap sebagai orang yang muhson orang yang sudah pernah menikah nah, beda kalau dia bukan bukan uh, beda kalau dia bukan bukan uh, uh, janda alias dia perawan atau bujangan kalau dia berzina maka hukumnya apa dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya Nah, itu kalau waqamatil bayyinatu dan telah tegak hujjah atasnya. Ya, dia sudah muhsan dan telah tegak hujjahnya au kana al-hablu atau au kana al-hablu au i'tirafu atau disebabkan karena kehamilan ya, si wanita hamil atau karena al-i'tiraf pengakuan baik laki-laki maupun perempuan karena laki-laki nggak mungkin hamil perempuan atau laki-laki kalau dia mengakui ya dia akui kemudian dia menyerahkan diri ke mahkamah syariah kepada penguasa kaum muslimin dan dia mengakui perbuatan zinanya dan terbukti atau dia dengan, dengan pengakuannya tersebut maka dia harus di, dirajam dirajam sampai mati kalau dia apa kalau dia muhson nah masya Allah taala ini kisah tentang uh, apa namanya uh, rajam ini uh, masyhur di kalangan para ulama dan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim nah jadi memang dahulu ada ya, ayat dalam Al-Quran tentang rajam, hukum rajam. Nah, kalau ada yang tanya loh, mana Ustaz kok nggak ada? Kita baca dari ya, juz 1 sampai juz 30 Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas nggak ada tuh ya, tentang hukum rajam. Jawabannya apa? Jawabannya karena lafadznya sudah di Sudah dihapus. Lafadznya sudah dihapus, tapi hukumnya masih masih tetap ada. Apa dalilnya? Tadi hadis sahih riwayat الإمام البخاري الإمام مسلم نعم <coughs> وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجد لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة في التوراة nah, kata beliau hikmah di uh, hikmah penghapusan lafad bukan hukum yakni lafadznya dihapus tapi hukumnya masih ada. Contohnya tadi. Ya, contohnya tadi. Nah, hikmahnya apa? Untuk menguji umat ini ya dalam mengamalkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan lafadznya dalam Al-Qur'an. Jadi kaum muslimin itu diuji ya. Dalam Al-Qur'an nggak ada lafadznya, tapi hukumnya tetap berlaku. Itu ujian. Siapa yang siapa yang lulus ujian tersebut berarti apa? Berarti dia telah ya merealisasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sebutkan setelahnya wa tahqiqu imanihim dan ini bentuk merealisasikan keimanan mereka terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi, apa yang Allah turunkan ya, itu tertera dalam Al-Qur'an. Dan ada juga sesuatu yang Allah turunkan tidak tertera dalam Al-Qur'an, lafadznya nggak ada, tapi hukumnya masih apa? Masih ada. Ya, lafadznya dahulu ada, ya tapi telah dihapus. Nah, Lafat jadi hapus, tapi hukumnya tetap tetap berlaku. Nah, inilah uh, hikmahnya. Jadi dalam rangka ujian ya untuk umat ini sekaligus apa eh, realisasian keimanan mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Nah, al aksi hal Yahud ini berbeda dengan kondisi orang-orang Yahudi yang mereka berusaha untuk menutup nas ar-rajam. Ya, lafat tentang hukum rajam dalam kitab Taurat. Jadi ada hukum rajam dalam Taurat, tapi mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. <coughs> nah, masya Allah taala. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi dahulu itu uh, ada orang-orang Yahudi, mereka ini uh, ya biasa selalu uh, memanipulasi fakta atau data. Nah, orang-orang Yahudi ini licik. Ya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja, urusan uh, kitab suci mereka saja berani mereka rubah yuharrifuna kalima am Mereka itu merubah-rubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari dari tempatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi dalam dalam Taurat itu ada nas ya, keterangan tentang hukum rajam. Ya, keterangan tentang hukum rajam. Ya. ada nas tentang hukum rajam, ya, maka ada lafadznya, ada hukumnya. Bersamaan dengan itu, mereka selalu menutup-nutupi hal tersebut. Ya. Maka ketika banyak kasus perzinahan di kalangan ashraf Bani Israel, ashraf itu orang-orang mulianya, petinggi-petingginya, bos-bosnya, ya, orang-orang berduitnya atau orang-orang yang yang yang punya punya pangkat dan jabatan di sisi mereka, ya mereka mengatakan kaifa narjum kaifa narjumul asyraf? Bagaimana mungkin kita merajam orang-orang yang mulia ini, orang-orang yang banyak duit, orang-orang yang berpangkat ya. Orang mungkin bahasa kita sekarang pejabatnya lah. Ya. Pejabat-pejabat mereka tuh banyak udah ber, udah udah apa uh, suka berzina ya. Kata mereka gimana kita mau mau hukumi mereka? Mereka ini pejabat, mereka ini eh, apa namanya orang-orang mulia, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan. Hadalah mungkin kata mereka ini nggak mungkin. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, kemudian ya untuk mengantisipasi itu ya maka mereka cari jalan baru cari jalan baru ya eh, yusawwadu wajhuz zani jadi kalau kalau yang berzina itu ashraf orang-orang mulia para petinggi ya orang-orang yang punya kedudukan pangkat dan jabatan ya kalau dia ketahuan berzina dan terbukti berzina maka cukup dihitamkan saja dicoreng-coreng saja mukanya pakai arang ya, selesai baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah itu apa? Wa kabari ala himari ahadihima. Nah, wajuhuhu ila wajhil himar. Kemudian mereka di, eh, kedua pelaku zina tersebut dinaikkan di atas keldai, ya. Wasani wajhu ila dubril himar. Jadi eh, dihitamkan wajahnya ya laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan dihitamkan wajahnya maka kedua-duanya tadi pasangan zina tadi ya di di dinaikkan di atas keledai ya, yang satu menghadap ke depan yang satu menghadap ke belakang ya kemudian yutofu bihima fisuk kemudian dibawa diarak ya dibawa mutar-mutar di sekitar pasar wa yuqalu hadzani zanian kemudian dikatakan nah ini mereka berdua ini pezina berzina. Nah. Masya Allah Ta'ala. Fa'idha tufna bihim as wa raja'na ilal bait. Igtasala wa yusabuna wa muzilun muzilun lissawad. sawad Thumma ada ala halihima. Tamasya tamashya ala hadha himar thumma ada. Nah. Wa ghasala ma asabahuma min as-sawadi wa intahal amr. Jadi cukup begitu. Kalau ada asyrafnya berzina maka di, di, dihitamkan wajahnya ya pakai arang begitu ya setelah itu dinaikkan di atas himar yang satu menghadap ke depan yang satu menghadap ke belakang dibawa tawaf keliling-keliling pasar setelah itu dikatakan ini pezina mereka berdua ini berzina nah setelah itu selesai mereka pulang ke rumahnya masing-masing mandi hilang, hilangkan semua bekas-bekas eh, apa namanya sesuatu yang dipakai untuk menghitamkan wajah mereka tadi ini berbersih ya himarnya juga, keledainya juga dibersihkan dari dari noda-noda hitam tadi. Setelah itu selesai. Ya. Setelah itu kalau mereka berzina, begitu lagi, diulang lagi terus seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada kapoknya. Ya. Coba lihat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma kanu fi qilakin min hadza. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka merasa apa? Merasa tidak tidak tidak tentram dengan hal yang seperti ini. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah ke Madinah, wa waqa zina baina rajulin minhum wa muratu wa wa wa, wa muratin qalu idhabu ila hadha ar-rajul la'allakum tajiduna fi syar'ihi haddan duna rajam. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu itu dengan kondisi yang seperti ini sudah marak perzinahan dan segala macamnya masih tetap seperti itu mereka tidak merasakan ketenteraman ya mereka tidak merasakan ketenangan maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka mereka mengatakan, coba kalian datang ke e, laki-laki ini. Karena mereka mendengarkan dia adalah seorang nabi. Ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hukum hak dari dia. Ya. Coba kalian datang ke sana. Jadi kalau ada yang berzina, coba datang tanyakan ke laki-laki tersebut. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa tahu kalian mendapatkan dalam syariatnya ada satu hukum ya tapi bukan rajam ya <coughs> jadi di, di, di Taurat itu sudah ada hukum rajam sebenarnya tapi mereka sembunyikan nah ketika ketika Nabi SAW hijrah jadi mereka datang kepada Nabi mereka mereka berharap apa supaya mudah-mudahan ada syariat lain ya tapi bukan rajam bagi orang yang berzina nah, ternyata dalam Islam pun sama sebenarnya ya perhatikan yattabi'una ar-rukhas nah, la tadayunan jadi mereka ini hanya mencari-cari keringanan saja, bukan bukan karena mengamalkan agama. Ya, jadi mereka datang kepada Nabi Ya berarti kan perbedaan antara sahabat Nabi dan dan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi datang bertanya itu cari-cari cari-cari keringanan. Kalau orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi SAW datang bertanya kepada Nabi SAW, itu dalam rangka tadayunan karena mereka ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi, ya untuk apa mereka tanya kepada Nabi? Karena mereka nggak beriman kepada Nabi mereka hanya cari-cari keringanan saja. Sedangkan hukum hukum rajam bagi pelaku zina itu sudah ada dalam Taurat. Begitu. Nah, jadi mereka tuh bukan bukan dalam rangka mengamalkan agama, bukan dalam rangka untuk mengamalkan agama Allah, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam rangka uh, mencari-cari rukhsah saja, mencari-cari keringanan. Nah, maka datanglah mereka kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW menghukumi hukum dengan hukum yang sama dalam Taurat. Nah, maka mereka pun datang dengan membawa apa? Kitab Taurat. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dalam Taurat kata mereka. Jadi dia dia dia letakkan tangannya di Taurat supaya nggak kelihatan. Ya. Tapi mereka lupa. Ya. Di dalam Eh, barisan kaum muslimin ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Ibn Salam atau Ibn Salam. Abdullah ini radhiyallahu taala anhu itu itu mantan pendeta Yahudi. Nah, mantan pendeta Yahudi atau pernah pernah pernah dahulu di agama mereka masuk Islam. Ya. Masya Allah taala. Masya Allah taala. Maka ketika dia letakkan tangannya, kata Abdullah bin Salam, Nabi Sallam, beliau mengatakan, coba angkat tanganmu. Diangkat tangannya, begitu diangkat tangannya, ah, kelihatanlah ayat tentang hukum rajam tersebut. Ternyata hukum rajam itu ada juga dalam kitab Taurat, tapi orang-orang Yahudi suka ya menyembunyikan fakta, ya, memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, nah itu mirip dengan sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, Mirip dengan sifatnya orang Yahudi. Dia tahu itu benar, tapi dia dia sembunyikan, dia tidak mau tampakkan. Nah, entah karena dunia, entah urusan perut atau yang semisal dengannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang kedua. Jenis yang kedua. Jadi ada penghapusan hukum lafadznya dihapus tapi hukumnya uh, uh, lafadznya masih ada tapi hukumnya dihapus. Atau yang kedua, lafadznya dihapus tapi hukumnya masih masih ada. Asal itu yang ketiga dari jenis ini manusia hukmuhu waladzzuhu yaitu sesuatu yang telah dihapus hukum dan lafadznya hukum dan lafadznya dihapus contohnya apa kanaskhi eh, nah karena kanaskhi ashri rodaati as-sabiqi fi hadits Aisyah radhiyallahu anha seperti contohnya seperti penghapusan 10 kali susuan yang telah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu, ya. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana fi ma unzila minal Qur'ani ashru radaatin." Dahulu di antara hukum yang diturunkan dalam Al-Qur'an itu adalah 10 kali susuan maklumatin yang telah diketahui yuharrimna yang itu bisa menjadi menjadikan seorang bayi <coughs> mahram mahram itu eh, antara bayi tersebut dengan perempuan eh, tadi menjadi eh, mahram tidak boleh menikah. Nah, disebabkan karena eh, si wanita tersebut telah menjadi ibu sepersusuannya, nah, ibu susunya, ibu susuan. Nah, kemudian kita beliau radhiyallahu taala anha, "Tsumma nusikhna bi khamsi bi khamsin ma'lumatin." Kemudian ya ayat itu dihapus dengan dengan lima kali susuan yang diketahui. Nah, yang sudah ma'ruf. Taib. Ini lafadznya dihapus, hukumnya pun dihapus. sepuluh kali susuan. Jadi nggak ada ayat dalam Al-Quran tentang sepuluh kali susuan. Nggak ada. Dan hukumnya pun telah dihapus. Dihapus menjadi berapa? Dihapus menjadi lima kali susuan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, uh, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah ya kesimpulannya dalam pembahasan tentang penghapusan hukum ini ya kalau ditinjau dari sisi al mansukh al mansukh itu ini yang dihapus kalau an nasikh yang menghapus kalau al mansukh yang dihapus nah kalau ditinjau dari sisi yang dihapus terbagi menjadi menjadi tiga jenis jenis yang pertama lafadznya dihapus uh, eh, afan, hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Nah, hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Jenis yang kedua, hukumnya masih ada tapi lafadznya yang dihapus. Nah, atau yang ketiga, jenis yang ketiga, lafadz hukum dan lafadznya dua-duanya telah di dihapus. Nah, ini kesimpulannya. Nah, akhir dari pembahasan kita malam ini berikutnya insya Allah kita akan masuk tentang eh, jenis-jenis uh, an-nasakh. Nah, jenis-jenis an-nasakh akan datang nanti insya Allah di waktu yang akan datang insya Allah Nah, baik, mudah-mudahan uh, bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan taufiknya kepada uh, kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dari istiqomah di atas menuntut ilmu agamanya Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.